Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan kitab tauhid sampai pada bab majaa fil musawwirin. Bab tentang para tukang gambar. Bab berapa itu? 61 ya, Masya Allah Bab 61 Sebuah bab yang secara khusus berbicara tentang tukang gambar. Apa maksudnya tukang gambar di sini jemaah sekalian? Maksudnya adalah orang yang membuat gambar makhluk bernyawa. Orang yang membuat gambar makhluk bernyawa. Dia telah melakukan dosa yang sangat besar membuat gambar makhluk bernyawa. Apa yang dimaksud makhluk bernyawa? Manusia dan hewan. Manusia dan hewan atau yang menyerupai manusia dan hewan. Ini adalah dosa yang sangat besar. Sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dan para ulama menyebutkan sebab pengharamannya ada tiga. Paling tidak ada tiga sebab mengapa diharamkan. Bahkan dosa besar. Yang pertama, membuat gambar makhluk bernyawa adalah penandingan terhadap ciptaan Allah atau penyerupaan terhadap ciptaan Allah menandingi Allah menyaingi Allah dalam penciptaan sebagaimana Insya Allah akan kita sebutkan dalil-dalilnya kemudian yang kedua dan ini yang lebih berbahaya akan menjadi pintu yang menjerumuskan ke dalam dosa terbesar yaitu dosa syirik akan menjadi pintu yang menjerumuskan ke dalam dosa terbesar yaitu dosa syirik dan yang ketiga bahkan sudah syirik yaitu orang yang membuat gambar-gambar atau patung-patung untuk disembah. Iya. Dan jemaah sekalian, tiga hal ini betul-betul fakta terjadi. Oleh karena itu, dilarang keras di dalam syariat. Bahkan, kesyirikan pertama sekali terjadi di muka bumi ini, karena adanya orang-orang yang membuat gambar makhluk bernyawa. Dan yang paling berbahaya jika itu gambarnya orang yang dimuliakan. Seperti orang-orang soleh, para guru, para ustadz, para kiai, para habib. Ini justru lebih berbahaya. Dan jemaah sekalian, inilah sebab terjadinya kesyirikan pertama sekali di muka bumi. Dan sampai hari ini masih terjadi. Masih banyak orang yang menyembah patung. Masih sangat banyak. Jumlah mereka miliaran yang hidup sekarang menyembah patung. Miliaran manusia. Ya nggak usah kita sebutkan negara-negaranya, kita sudah tahu bersama. Negara-negara di situ dihuni oleh mayoritas penyembah patung. Kalau dihitung seluruh dunia, jumlahnya miliaran. Dan juga masih ada umat Islam yang terjerumus pada hal tersebut sebagaimana akan kita sebutkan nanti insyaallah taala. Tapi kita lihat terlebih dahulu surat Nuh ayat ke-23. Surat Nuh ayat ke-23. Waqalu la tadharunna alihatakum. Kaum Nuh berkata, "Jangan kamu tinggalkan tuhan-tuhan kalian." Jadi Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, tapi sebagian mereka menghalangi sebagian yang lain untuk mengikuti Nabi Nuh alaihi Mereka juga berkata, wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yagutha wa ya'uqa wa nasra dan janganlah kalian tinggalkan wad suwa yaguth ya'uq dan nasr tetaplah menyembah mereka inilah jemaah sekalian lima Tuhan mereka dan inilah lima orang yang disembah pertama sekali di dunia ini selain Allah. Waktu itu Yesus belum lahir. Masih jauh. Yesus masih lama baru lahir. Ini zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Musa saja belum lahir, Nabi Ibrahim belum ada. Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh itu rasul yang pertama. Adapun nabi yang pertama Nabi Adam. Dan jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 generasi sepuluh generasi. Dan Allah berfirman, "Kana nasu ummatan wahidata." Di surat Al-Baqarah ayat 213. Dulunya manusia adalah umat yang satu. Apa arti ayat ini jemaah sekalian? Artinya tidak ada yang menyembah selain Allah. Semuanya bersatu, bersama-sama menyembah Allah. Jadi budaya syirik itu semua budaya baru bukan tradisi asli manusia. Tradisi asli manusia yang bertahan di muka bumi selama sepuluh generasi. Sebagaimana dalam penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Kata beliau, maksud manusia berada atau umat yang satu adalah semuanya menyembah Allah dan itu bertahan selama sepuluh generasi antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Dan sepuluh generasi itu pada umat terdahulu itu nggak singkat. Karena umur-umur mereka panjang. Nabi Nuh alaihissalam saja berdakwah selama 950 tahun. Jadi itu bertahan 10 generasi. Nah jemaah sekalian terjadinya penyembahan kepada selain Allah pertama sekali pada umat Nabi Nuh alaihissalam Siapa yang mereka sembah? Lima orang yang disebutkan dalam ayat ini surat Nuh ayat ke-23. Wat Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Siapa mereka ini? Penjahat besarkah? Penyesat umatkah? Tidak jemaah sekalian. Mereka orang-orang soleh. Mereka adalah orang-orang soleh. Yang pertama diperlakukan kepada mereka dosa terbesar. Yaitu menyembah kepada selain Allah bukan setan. Bukan pembantu setan. Bukan penyesat umat tapi orang-orang soleh, wali-wali Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ceritanya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari, ketika mereka wafat, setan mendatangi mereka dan mengatakan, "Anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim." Buatlah patung-patung di tempat dulu mereka biasa beribadah kepada Allah. Patung-patung itu sebagai monumen pengmuliaan, penghormatan terhadap mereka. Kalau bahasa kita sekarang untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kata setan, namakan patung-patung itu sesuai dengan nama-nama mereka. Fafa'alu walam tu'bad. Mereka pun melakukannya dan tidak disembah. Sampai berlalu sekian waktu tidak ada yang menyembah patung itu. Tidak ada. Nanti berganti generasi, generasi sebelumnya telah mati semua, datang generasi baru. Setan datang lagi ke kaumnya dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung itu. Padahal tidak. Setan menipu mereka. Dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung itu. Maka akhirnya mereka pun menyembah patung-patung tersebut. Jadi jemaah sekalian, jelas dari kisah ini mengapa dilarang keras membuat gambar-gambar bernyawa atau patung-patung makhluk bernyawa dalam syariat. Karena itu bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Dan sekarang mungkin kita bisa mengatakan, nggak mungkinlah saya menyembah patung itu, apalagi hanya foto. Nggak mungkinlah saya menyembah foto itu, foto-foto orang soleh. Tapi jemaah sekalian, bisakah kita menjamin anak cucu kita tidak akan menyembah patung-patung itu? Nggak bisa. Dan ini terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Kesyirikan pertama sekali Bukan yang membuat patung-patung itu yang menyembahnya, tapi anak cucu mereka di kemudian hari. Dan jemaah sekalian, bahkan hari ini pun sudah tidak sedikit orang yang mengaku muslim mempersekutukan Allah dengan foto-foto. Saya telah lihat di Sulawesi ada foto seorang guru di rumah sebagian pengikutnya atau di warung mereka di Kalimantan juga ada. Di Sumatera juga ada. Di rumah dan di warung mereka. Kenapa ditaruh di warung? Dengan keyakinan supaya laris dagangan. Ini sudah syirik. Ini sudah termasuk kesyirikan. Karena dia jadikan foto itu sebagai jimat, penglaris. Padahal Nabi SAW telah menegaskan, Man tamimatan fakad asyrak. Siapa yang mengenakan jimat, dia telah berbuat kesyirikan. Ditaruh di rumah untuk apa? Penjagaan. Supaya terhindar dari setan. Dia anggap sebagai jimat penjaga rumah. Dan bahkan pernah saya dengarkan juga orang bercerita di satu kelompok tasawuf, guru mereka fotonya disebarkan kepada semua muridnya dan ketika mereka sholat mereka sambil bersujud ke foto tersebut Entahlah apa niatnya. Saya belum sempat tanya niatnya apa. Wallahu alam. Yang jelas itu sudah melampaui batas. Kalau dia niat mengagungkan gurunya, berarti sudah syirik. Salat itu kan untuk mengagungkan Allah. Kalau dia niatkan untuk mengagungkan gurunya, maka itu sudah termasuk kesyirikan. Iya. Nah, jemaah sekalian, apa kategori gambar bernyawa? Kategori yang pertama yang memiliki ruh. Disebut gambar bernyawa karena dia memiliki ruh, yaitu manusia dan hewan. Manusia dan hewan atau yang menyerupainya. Ya. Kemudian kategori yang kedua adalah bagian kepalanya. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "As-suratu ra'su." Hakikat gambar itu adalah bagian kepalanya. Artinya, kalau ada badannya tanpa kepala, itu secara hukum syariat tidak disebut gambar makhluk bernyawa. Ada kepala tanpa badan, maka dia masih masuk kategori gambar bernyawa. Iya. Jadi, kalau ada gambar bernyawa di rumah kita, seperti patung-patung, kita rusak kepalanya saja, secara hukum dia sudah bukan lagi kategori gambar bernyawa. Baik. Kemudian jemaah sekalian, sebagian ulama merinci tentang hukum gambar bernyawa ini menjadi empat keadaan. Menjadi empat keadaan. Yang pertama adalah patung. Hadis-hadis yang menyebut as-surah, gambar bernyawa. Yang pertama adalah patung maka ulama sepakat akan keharamannya. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat atas keharaman membuat patung-patung. Sekali lagi, dua kategorinya tadi. Pertama, manusia atau hewan, yang kedua ada kepalanya. Haram hukumnya kalau itu dalam bentuk patung, sepakat ulama. Enggak ada bedanya itu dibuat dari tanah atau dari semen atau dari batu yang diukir atau kayu yang diukir sama saja sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat jadi ini bukan seni yang dibolehkan seni pahat patung tidak ada dalam Islam da, maksudnya terlarang dalam Islam itu bukan seni yang dibolehkan iya jadi urusan seni pun harus diatur dalam syariat karena ada juga orang pornografi mereka sebut seni juga iya maka ini seni yang haram dan memperjualbelikannya haram. Menjadikannya sebagai sumber penghasilan adalah penghasilan yang haram. Iya. Dan sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat dari seluruh mazhab. Kemudian yang kedua, lukisan. Lukisan, lukis tangan. Maka ini juga haram berdasarkan keumuman hadis dan juga terdapat hadis khusus yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyediakan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kain yang di situ ada gambar bernyawa. Jadi lukisan, bukan patung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashab hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyuma khalaqtum." Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini, gambarnya bukan patung, hanya berupa garis-garis seperti lukisan. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diazab di hari kiamat lalu dikatakan kepada mereka hidupkan yang telah kalian ciptakan. Jadi azabnya ada dua. Yang pertama azab secara fisik. Yang kedua azab secara psikis. Yaitu mereka disuruh hidupkan yang telah kalian ciptakan. Itu juga azab kepada mereka. Mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin mereka lakukan. Jadi berdasarkan hadis ini walaupun dia bukan pahatan menjadi patung hanya berupa garis-garis tapi dia membentuk gambar bernyawa maka hukumnya haram. Baik. Kemudian yang ketiga gambar fotografi atau video. Ini termasuk permasalahan kontemporer. Karena di zaman Nabi SAW tidak ada. Makanya tidak kita dapatkan sebuah hadis yang tegas menjelaskan tentang hukum foto atau video. Sebab di masa Nabi SAW tidak ada. Pada akhirnya ulama berbeda pendapat. Menjadi dua pendapat. Sebagian berpendapat boleh itu bukan termasuk gambar yang haram kata mereka. Karena dia hanya sekedar memindahkan saja bukan membuat sesuatu yang baru. Sebagian lagi menyerupakan itu dengan bercermin. Kita bercermin, rupa kita muncul di kaca. Ini pendapat yang pertama. Mereka, sebagian para ulama itu, menganggap itu bukan termasuk gambar bernyawa. Iya. Termasuk yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Muhammad bin Soleh al Utsaimin, Salah seorang ulama besar ahlu sunnah kontemporer Ahli fikih kontemporer Iya Pendapat yang kedua Haram secara mutlak Nggak ada bedanya Mau dilukis dengan tangan Dipahat dari batu Ataukah dibuat dengan alat Hasilnya menjadi foto Atau menjadi video Maka tidak ada bedanya Hukumnya haram ini pendapat yang kedua. Dinukil pendapat ini dari Syekh bin Bas, begitu pula Syekh Soleh Al-Fauzan. Dan Syekh Soleh Al-Fauzan termasuk keras berpendapat begitu. Beliau mengatakan lancang sekali orang yang memberi pengecualian terhadap Allah dan Rasulnya. Karena kata beliau, hadis-hadis yang melarang gambar bernyawa datang dalam bentuk umum. Tidak ada menyebutkan kalau digambar dengan tangan dilarang, kalau digambar dengan alat nggak dilarang, tidak ada. Maka kata beliau berlaku umum. Sampai kata beliau lancang sekali orang yang memberikan pengecualian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau bersabda berucap dalam bentuk umum. Intinya jemaah sekalian, ini ulama ahlu sunnah di masa sekarang berbeda pendapat. Ya, maka kalau nasihat saya pribadi, hendaklah kita jangan bermudah-mudahan. Kalau memang nggak diperlukan, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari kalau memang tidak diperlukan. Kecuali memang perlu untuk KTP, untuk paspor, dan lain-lain. Kalau cuma untuk kenang-kenangan, untuk selfie, sebaiknya dihindari. Dan selfie yang paling berbahaya bersama ustadz. Ya. Karena dia orang yang mungkin dimuliakan oleh sebagian masyarakat. Justru semakin dimuliakan, semakin berpotensi manusia melampaui batas kepadanya. Iya kan? Semakin orang itu dimuliakan, semakin dia berpotensi men manusia menjadikan dia sebagai orang yang dipersekutukan dengan Allah. Iya. Seperti kejadian yang pertama sekali. Yang pertama disembah selain Allah orang-orang soleh orang-orang soleh. Kemudian, di masa sekarang, miliaran manusia menyembah seorang nabi. Seorang yang dimuliakan. Nabi Isa alaihi salam, yang mereka sebut Yesus. Iya. Apa yang mereka sembah? Foto-fotonya dan patungnya kan? Foto beliau dan patungnya. Iya. Jadi, justru lebih berbahaya. Maka, walaupun ulama berbeda pendapat, dan kita jangan jadikan perbedaan pendapat itu sebagai sebab kita saling bermusuhan itu tidak boleh karena ulama sendiri berbeda pendapat kenapa kita jadikan itu sebab permusuhan tetapi tetap kita nasihati saudara kita untuk tidak bermudah-mudahan tidak bergampangan kecuali memang perlu kecuali memang diperlukan bahkan Syekh Utsaimin yang tidak menganggap itu gambar bernyawa beliau pun berhati-hati Beliau pun berfatwa, kalau tidak diperlukan jangan. Kalau diperlukan saja. Dan tidak satupun saya temukan fatwa ulama membolehkan wanita difoto kemudian dijadikan foto profil di medsos. Tidak satupun. Karena itu bukan lagi masalah gambar bernyawa, tapi ditambah dengan fitnah wanita. Ternyata wanita juga terfitnah dengan ikhwan. Ya, lihat foto ikhwan bandingkan dengan suaminya. Jadi ini juga fitnah jemaah sekalian, fitnah zaman sekarang. Tidak sepatutnya para lelaki memajang fotonya di medsos, di profil WhatsApp dan lain-lain. Itu juga fitnah bagi para wanita. Iya. Apalagi yang punya nostalgia ya. <laughs> Lihat foto mantan bergetar lagi hatinya. Ya. Jadi jemaah sekalian ini fitnah. Ya. Dan Nabi SAW telah berbicara tentang para wanita. Al-mar'atu auratun. Idha kharajat min baytiha istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, setan akan memperindahnya. Artinya apa? Wanita itu seharusnya terkurung. Maksudnya tidak terlihat oleh kaum laki-laki. Karena dia fitnah bagi kaum laki-laki. Maka Ketika dia keluar rumah, setan memperindahnya di mata laki-laki. Terus apa gunanya dia di rumah? Tapi fotonya di seluruh dunia. Ya, semua orang bisa mengakses dengan mudah fotonya. Iya. Maka jemaah sekalian itu lebih bertambah lagi keharamannya kalau mengandung fitnah, baik fitnah kepada wanita atau sebaliknya fitnah kepada kaum laki-laki. Iya. Baik, ini yang ketiga. Kemudian permasalahan yang keempat tentang gambar tanpa ruh. Tentang gambar tanpa ruh. Maka gambar tanpa ruh ini ada dua macam. Yang pertama, gambar benda yang dibuat oleh manusia. Contohnya apa? Mobil, pesawat, dan lain-lain maka ulama sepakat tidak ada perbedaan, perbedaan pendapat itu hukumnya mubah itu hukumnya mubah sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat gambar yang dibuat oleh manusia iya kemudian bentuk yang kedua gambar yang tidak dibuat oleh manusia gambar satu benda atau makhluk yang tidak dibuat oleh manusia maka ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, sesuatu yang bertumbuh. Contohnya apa? Tanaman. Ya, padi misalkan, pepohonan. Maka ulama berbeda pendapat. Ini gambar makhluk bukan bernyawa, tapi dia bertumbuh. Hidup seperti tanaman-tanaman. Ulama masih beda pendapat. Walaupun mayoritas ulama berpendapat boleh. Tapi ada segelintir ulama tetap melarang. Karena takut lama-lama nanti berkembang. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, gambar sesuatu yang tidak bertumbuh. Contohnya matahari, bulan, dia begitu-begitu saja. nggak bertumbuh. Maka ulama sepakat ini boleh, tidak masalah. Ulama sepakat ini boleh, tidak masalah. Baik, inilah jemaah sekalian rincian empat macam gambar. Sekarang kita masuk pembahasan hadis-hadis yang terdapat dalam bab ini. Hadis yang pertama, penulis rahimahullah taala berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman." Jadi ini hadis qudsi. "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan atau berusaha menciptakan seperti ciptaanku? Falyakhluqu dzarratan kalau memang mereka bisa, silahkan mereka menciptakan seekor semut. Auli auliyahluku habbatan atau silahkan mereka menciptakan sebuah biji. Auliyahluku syairatan atau silahkan mereka menciptakan gandum. Apakah bijinya atau pohonnya? Akhrajahu dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian, hadis yang pertama. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini haramnya membuat gambar bernyawa. Bahkan Allah mengatakan, siapakah yang lebih zolim daripada orang yang melakukannya? Artinya tidak ada lagi yang lebih zolim. Tidak ada lagi yang lebih zolim. Artinya dosanya sangat besar sekali. Iya. Sebab itu akan menjadi sarana yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Ini di satu sisi dan di sisi yang lain itu adalah penandingan terhadap ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang membuat gambar bernyawa seakan-akan dia sedang berusaha mensejajarkan dirinya dengan Allah. Padahal tentu hanya Allah yang bisa membuat sesuatu yang bernyawa. Iya. Kemudian pelajaran penting juga yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kewajiban menjaga tauhid rububiyah. Karena di sini adalah pelanggaran terhadap tauhid rububiyah pertama sekali, yaitu menandingi Allah sebagai sang pencipta. Ini juga harus kita jaga. Dan di sisi lain, kita juga harus menjaga tauhidul uluhiyah. Jadi jangan melakukan sesuatu yang bisa menjerumuskan kita pada penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Juga termasuk pelajaran penting yang terdapat dalam hadis ini adalah yang maha mampu menciptakan hanya Allah. Yang maha mampu menciptakan hanya Allah. Sehingga segala usaha atau perbuatan manusia yang mengandung di situ perbuatan mencipta sesuatu seakan-akan dia ingin menandingi Allah, maka ini adalah dosa yang sangat besar. Dan jemaah sekalian, yang dimaksud dengan mencipta itu sendiri adalah membuat sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Maka tidak seorang pun yang bisa melakukannya kecuali Allah. Tidak ada jemaah sekalian. Bahkan Allah menantang di sini. Kalau memang mereka bisa, coba buat seekor semut. Dan juga di dalam Al-Quran, di surat Al-Hajj ayat ke-73, Allah juga menantang, sekaligus mengajak berfikir, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Innal ladhina tad'una min dunillah, la yakhluqu dhubaban walau Sesungguhnya, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Sama sekali tidak sanggup menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu. Walaupun seluruh makhluk bersatu untuk menciptakan seekor lalat, nggak ada yang bisa melakukannya. Mengadakan sesuatu yang tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada, hanya Allah yang bisa melakukannya. Adapun kadang manusia disebut mencipta, menciptakan pesawat, menciptakan mobil, itu sebenarnya bukan mencipta, tapi merubah bentuk. Pesawat itu kan kumpulan materi-materi yang disatukan lalu jadi pesawat. Bukan sesuatu yang tidak ada sama sekali. Menciptakan sesuatu yang tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada, hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa melakukannya. Maka betapa lemahnya yang mereka sembah itu. Walaupun mereka bersatu kata Allah, mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat. Wa iyaslubuhumudz syai'an kalau seandainya lalat itu merampas sesuatu dari mereka, yaitu dari patung-patung yang mereka sembah, la minhu, maka yang mereka sembah itu bahkan tidak sanggup menyelamatkan hal itu atau sesuatu itu dari lalat tersebut. Da'ufat talibu wal matlub. Sungguh lemah yang menyembah dan yang disembah. Jadi jemaah sekalian, Mengapa kita harus menyembah Allah? Karena hanya Dia yang maha mampu menciptakan, menciptakan segala sesuatu, menguasainya dan mengaturnya. Iya. Kemudian hadis yang kedua, walahuma an aisyata radhiyallahu anha. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis pertama juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua sama, juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadis-hadis yang paling sahih Hadis yang paling tinggi tingkat kesohihannya adalah diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun banyak orang tidak mengetahui hukum gambar ini. Hukum membuat gambar bernyawa, mereka anggap itu biasa-biasa saja. Bahkan mereka anggap itu adalah profesi atau seni. Padahal hadis-hadisnya sangat banyak dan riwayatnya paling sahih, Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah meridai beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yudahiuna bi khalqillah yang paling keras azabnya maksudnya di antara yang paling keras sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain di antara manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang berusaha menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berusaha menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, hadis ini jelas diharamkan membuat gambar-gambar bernyawa. Karena itu adalah penandingan atau penyaingan terhadap ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi walaupun seseorang bisa beralasan nggak mungkinlah saya sembah, tapi tetap saja haram. Kenapa? Karena itu adalah menandingi ciptaan Allah. Dan karena itulah dia mendapatkan ancaman keras di dalam hadis ini. Termasuk yang paling keras azabnya di hari kiamat. Berarti ini dosa besar berarti ini adalah dosa besar. Karena ancamannya keras. Karena ancamannya sangat keras sekali. Maka ini adalah dosa besar, bukan sekedar dosa kecil. Iya. Bahkan hadis ini juga bermakna semua bentuk gambar bernyawa maka itu hukumnya haram. Dan ini contoh hadis yang saya sebutkan tadi seperti Syekh Soleh Al-Fauzan, beliau berpendapat larangan membuat gambar bernyawa itu berlaku umum. Contohnya hadis ini. Sifatnya umum. Allah tidak mengatakan digambar dengan apa? Mau dengan tangan, mau dengan alat, alat masa lalu atau alat modern. Kalau kita perhatikan hadis-hadisnya, maka itu berlaku umum. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, walaupun ulama masih berbeda pendapat, kita menghindarinya itu lebih bagus. Ya. Termasuk di rumah foto-foto digantungkan di dinding. Itu juga kan itu juga kan nggak perlu. Bukan sesuatu yang kita perlukan. Beda dengan KTP kan? Beda dengan paspor, itu kita perlukan. Tapi untuk digantungkan di rumah apa perlunya? Nggak ada. Sebatas hiasan saja. Iya. Dan apabila yang digantungkan itu foto istri kita atau putri kita, tentu nggak pantas. Tamu laki-laki datang kemudian memandangnya, ya, menikmatinya. Itu di sisi lain, yaitu fitnah wanita atau sebaliknya fitnah laki-laki terhadap wanita. Ya, Terakhir jemaah sekalian, pernah ditanyakan ke, kepada Syekh Ibn Bas rahimahullah tentang hewan yang mati kemudian dikeringkan. Ya, lalu dijadikan hiasan. Maka jawabannya adalah hukumnya sama. Bahkan itu lebih parah. Karena memang asalnya dia dari makhluk yang bernyawa. Mati dia dikeringkan lalu dijadikan hiasan. ya. Walaupun hanya tinggal kepalanya. Pernah lihat kan? Ya. Ada orang di rumahnya ada hiasan kepala rusa. Yang sudah mati sudah dikeringkan